Mitra bisnis Kwi Kiangi berpandangan, persoalan penyediaan infrastruktur di tanah air tidak hanya terbatas pada masalah sarana dan prasarana jalan raya, seperti Jalan Trans Jawa yang hingga saat ini proses pembangunan dan perbaikannya tidak kunjung selesai. Menurutnya, contoh lain dari ketidaktersediaan infrastruktur vital yang cukup memadai di tanah air oleh pemerintah adalah air bersih. Mengingat di negara-negara maju, pemerintahnya sangat concern untuk menyediakan air bersih yang bisa langsung diminum oleh warganya. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, kemarin Bapak mencontohkan Singapura yang pemerintahnya berhasil mengembangkan infrastruktur air bersih, sedangkan di negara kita, ketersediaan air bersih masih jauh dari ideal ya Pak? Ya, itu pun tidak mampu. Nah itu pun kalau saya tanya-tanya, misalnya sekarang yang mampu itu Pantai Indah Kampung. Tetapi yang menyediakan air bersih, yang dibersihkan dari air laut, itu pengembangnya. Developer real estate-nya, bukan pemerintahnya. itu Lucu kok, memang ini negara ini memang. Saya semakin lama kok semakin pesimis ya. Apapun setelah sekian lama, kok tidak ada yang ditangani secara serius yang penting. Jadi ya, hakikat negara itu sudah tidak ada lagi. Kenapa sih kok kita nggak nggak nggak hidup di eh, rimba belantara saja dengan hukum rimba gitu? Kenapa membentuk negara? Karena dengan bersama-sama akan bisa sinergi karena memungut pajak bisa dipakai untuk kesejahteraan bersama. Tetapi kesejahteraan bersama yang dibangun itu, itu apa? Minimal sekali kan. Irigasi para petani mengeluh. Pengadaan tanah, petani mengeluh. Jaminan kesehatan tidak ada setelah sekian lamanya. Kan? Lantas kalau salah satu kendala untuk pengadaan jalan Trans Jawa adalah korupsi seperti yang disinyalir oleh KPK, apakah itu sudah terjadi sejak lama Pak Kwik? Ya sejak lama karena kalau kita ingat kembali itu dulu ada Komisi Wilopo. Komisi Wilopo terdiri tiga orang, Pak Wilopo sendiri, Pak Hatta, Bung Hatta, yang satu saya lupa. Itu komisi Lopo itu dibentuk untuk memberantas korupsi. Ketika itu ada ucapan yang terkenal dari Bung Hatta mengatakan bahwa dia sudah menghitung kalau separuh dari pegawai negeri itu dipulangkan. Artinya uh, di, tidak boleh masuk kementerian tapi gajinya dibayar penuh. Itu jauh lebih efisien dia bilang. Nah itu nganggur gitu. Nganggur dan dan dan korupsi korupsinya kan berkurang apalagi kalau dipilih yang boleh bekerja terus itu yang jujur betul gitu. Nah, dari dia sudah mensinyalir itu, kemudian Pak Mitro kan mensinyalemen lagi dengan angka juga yang mengatakan 30 persen yang bocor. Gitu. Jadi zamannya Pak Mitro jadi apa ketika dia bilang itu coba bayangkan. Demikian Quick Kiangi, Beni Rahmadi, Pas FM.